Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan beliau juga mensahihkan hadis ini serta Imam Abu Dawud di dalam sunannya Imam at tirmidhi juga di dalam sunannya Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam Al-Ihsan atau di dalam Sahih Ibn Hibban dan Imam Abdul Razak di dalam musnafnya, Imam Ibnu Abi Shaybah juga di dalam musnafnya serta Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini kita tidak usah perdebatkan tentang masalah sanatnya karena para ulama ahli hadis yang pakar, yang ahli mensahihkan hadis ini di antaranya adalah Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dan minal mutaakhirin Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan bahwa di antara waktu-waktu untuk berdoa yang mustajab yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa antara azan dan iqamah. Kita baca dari Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة tidak akan ditolak satu doa antara azan dan iqamah la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas menyoal tentang masalah dahsyatnya doa, keajaiban doa. Doa adalah silahul mukmin Doa adalah senjata orang mukmin. Wa nurus samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Dan doa adalah tali yang bisa menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan sesungguhnya Tuhanmu mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, akulah yang mengabulkan. Dan di dalam ayat ini tidak ada perantara. Wa qala rabbukum ud'uni fa'a atau dan lainnya ini menunjukkan bahwa proses antara doa dan pengabulan itu tidak ada perantara antara kita dengan Allah, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan langsung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf yang tadi surat Ghafir ayat 60 ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Adapun surat Al-A'raf ayat 55 56 Ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiyah Berdoa kalian kepada Tuhanmu dengan penuh tabarru'an ketundukan wa khufiyatan dan juga kerendahan samar suaranya innahu la yuhibbul mu'tadin karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang tidak suka terhadap sikap-sikap melampaui batas di dalam berdoa. Adapun sikap-sikap melampaui batas di dalam berdoa <clears throat> disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Talkhis Istighasa di antaranya adalah berdoa kepada orang-orang yang mati. Dan yang selanjutnya di antara yang menyebabkan orang itu uh, apa namanya dinyatakan sebagai sikap melampaui batas adalah mengeraskan doa. Makanya di antara kaum muslimin yang berdoa berteriak-teriak itu ingatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat yang dikir keras. Ya Rasulullah SAW mengatakan irbi'u ala anfusikum sayangilah diri kalian. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kamu itu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Akan tetapi engkau berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Di antaranya jenis eh, atau apa namanya sikap melampaui batas di dalam berdoa adalah meminta sesuatu yang mustahil seperti meminta menjadi nabi atau meminta surga dengan warna khusus atau dengan bentuk khusus. Ini juga pernah dilakukan oleh anaknya Abdullah ibnu Mughaffal. Ya Allah berikanlah aku satu rumah di taman surga sebelah kanan warnanya ini. Maka apa katanya bapaknya Abdullah ibnu Mughaffal seorang sahabat? Wahai anakku, Janganlah kalian meminta seperti itu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sayakunu fi ummati qaumun ya'tadduna fit tahuri wad du'a" akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Ya melampaui batas dalam bersuci eh, sudah masyhur, sudah maklum Adapun melampaui batas di dalam berdoa yang tadi saya jelaskan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan di dalam banyak hadis tentang pentingnya berdoa. Di antaranya adalah ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan juga man lam yad'u man la yad'u Allah yaghdabu alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memarahinya. Salullaha kulla syai'in hatta sya'sa na'lika idzan qata. Katanya Rasulullah, mintalah segala sesuatu kepada Allah sampai ketika sandalmu sedang jebot. Dan tentang masalah komentar sahabat di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saya tidak peduli doaku itu dikabulkan atau tidak. Yang penting ada kemauan untuk berdoa. Diberi ilham untuk berdoa. Karena siapa yang berdoa, maka pengabulan akan ada di sampingnya. Sehingga dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, tidak ada suatu sebab yang paling bagus. Tidak ada sebab yang paling cepat untuk mengegulkan segala sesuatu kecuali doa. Oleh karena itu, pendengar sekalian, jangan sampai kita semuanya termasuk orang-orang yang lemah berdoa atau masuk ke dalam orang-orang yang isti'jal di dalam berdoa yang diantaranya bentuk isti'jal da'autu falam yustajab li fatarakat doa dia berdoa kaya nampaknya tidak ada pengkabulan akhirnya dia meninggalkan doa ya berhenti berdoa ini termasuk kategori orang-orang yang istijal. Orang-orang yang selama ini uh, dikatakan telah memfonis doanya sendiri sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pengkabulan. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Kafi, Al-Jawabul Kafi, Ad-du'a min aqwal asbab. Siapa yang ingin sembuh, sebab utamanya adalah doa. Sebab yang paling kuat adalah berdoa. Siapa yang ingin mendapatkan kelancaran rizki, maka sebab utamanya adalah doa. Siapa yang ingin mendapatkan lowongan kerja, maka sebab utamanya adalah berdoa. Barang siapa yang ingin mendapatkan kepandaian, kepinteran, dan kefahaman di dalam agama, maka sebab yang paling terkuat adalah berdoa. Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Dan barang siapa yang ingin diberikan solusi dari kesulitan dari permasalahan rumah tangga, masalah-masalah yang terkait dengan keumatan, maka sebab yang paling terkuat adalah berdoa dan siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dimenangkan atas musuh-musuhnya maka tidak ada sebab yang paling terkuat kecuali doa maka katanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Al-Jawabul Kafi falaisa syai'un anfa' minhu tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat kecuali doa Famata ulhimal abdu doa ketika seorang hamba itu dikasih ilham <clears throat> untuk mau berdoa hasalatil ijabah insyaallah pengabulan akan didapatkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faedah berdoa. Yang pertama jelas di antara beberapa faedah yang sangat banyak sekali, saya akan sampaikan 3 sampai 4 poin saja. Ini yang paling terpenting. Yang pertama adalah doa doa yaruddul qada. Doa bisa menolak takdir. Sebagaimana dasar hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan berdasarkan syawahid-syawahidnya dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab As-Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah nomor 154 Rasulullah saw Alaihi Wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa birra dan tidak ada yang bisa merubah, menambah umur kecuali kebaikan. Allahu Akbar. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Takdir yang buruk yang mau menimpa kita, kita tidak tahu. Mungkin bulan depan, atau mungkin dua bulan lagi, atau mungkin tiga tahun lagi. Intinya manusia tidak terlepas dari mara bahaya musibah yang mau menimpa. Betapa indahnya kalimat ini kalau kita gunakan untuk menangkal keburukan-keburukan takdir, kita camkan di dalam hidup kita dan kita amalkan, kita laksanakan, kita beru, apa namanya berusaha untuk mohon dan mohon kepada Allah lewat doa agar kita dihindarkan dari mara bahaya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yaruddul qadar la yaruddul qada atau al qadar illa doa wa la yazidu fil umri illa al birra tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan Selanjutnya, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, fawaid min fawaidid doa. Inna doa yanfa'u mimma nazal. Jadi doa itu sangat bermanfaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a yanfa'u mimma nazal", sangat bermanfaat untuk menolak sesuatu yang sudah turun, maksudnya sudah terjadi dari keburukan itu, wa mil wa mimma lam yanzil dan yang belum terjadi, yang belum turun. Fa'alikum ibadallahi bid-du'a. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, peganglah usahakanlah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya tekunlah kalian berdoa jangan sampai tidak berdoa dan alhamdulillah pada setiap saat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, di luar sholat, di berbagai macam ibadah. Bahkan doa wal ibadah itu artinya tidak ada satu ibadah pun yang tidak mengandung unsur doa. Tidak ada satu ibadah pun yang mengandung unsur tidak mengandung unsur doa. Lihat seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai buang hajat saja itu ada doanya. Ya. Ibadah sekecil apapun, ibadah serendah apapun dianjurkan di dalamnya atau terdapat unsur-unsur doa. Sehingga ini memberikan kesempatan kepada orang-orang mukminun, memberikan kesempatan orang-orang muslimun yang selama ini lemah, yang hamba itu tidak akan bisa kuat kecuali dengan Allah dan kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada sambungan yang paling bagus kecuali doa doa dan di antara faedah doa ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin muslimin yad'u bida'watin laysa fihi ismun ولا qati'atu رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث Tidaklah ada seorang hamba muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak memandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Maksudnya dosa, ya doa-doa tersebut mengandung permintaan-permintaan yang menjurus kepada dosa-dosa. Suatu contoh minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilancarkan dapat pinjaman dengan sistem riba atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar uh, apa namanya? Uh, putus silaturahmi atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat nomor togel. Nah, itu namanya ada unsur ismun wala qati'atu rahmin. Ya jelas-jelas mengandung unsur memutuskan silaturahmi seperti mendoakan agar orang tuanya meninggal dunia cepat seperti mendoakan agar saudara familinya terkutuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengandung apa namanya putus silaturahmi Siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi kata Allah Subhanahu eh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa a'tahu Allah ihda thalathin maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan salah satu di antara tiga perkara. Yang pertama, imma ayu ajila lahu da'watahu, doanya dikuntani oleh Allah Subhanahu wa taala Minta uang dikasih oleh Allah uang. Minta rumah dikasih oleh Allah rumah. Minta anaknya soleh diberikan oleh Allah anak soleh. Bahkan minta Allah subhanahu wa ta'ala anaknya laki-laki. <clears throat> dikabulkan, dikeruniai oleh Allah anak laki-laki. Minta Allah subhanahu wa ta'ala rumah tangganya tentram. Anaknya banyak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imma ayu ajila lahu da'watahu. Doanya dikontani oleh Allah wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah atau kalau seandainya doanya itu tidak dikontanin di dunia dikabulkan di dunia maka doa itu ditahan untuk kepentingan akhirat disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk kemaslahatan si yang berdoa tersebut untuk kebaikan orang yang memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita ingin e, membuat satu semacam ungkapan analisa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menahan doa kita tidak dikabulkan semua di dunia? Karena di ilmunya Allah Subhanahu wa taala hamba ini kalau doa semua dikabulkan di dunia, di akhirat ini nggak punya simpenan. Sehingga subhanallah merupakan suatu hal yang hikmah dan bagian dari sayang cinta dan rahmatnya Allah kepada seorang hamba tersebut doa sebagian yang ada di dunia ini yang minta perkara-perkara dunia itu ditahan sebagian oleh Allah kemudian nanti dibuat simpanan di akhirat supaya dia masuk surga supaya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-maghfirah jannatul na'im jannatu adnin gitu kalau dikabulkan seluruhnya di dunia, kemudian setelah itu dia tidak punya simpenan di akhirat otomatis dia akan menjadi orang celaka. Nah, kalau kita ini berpikir sehat kan enak mana, ringanan mana celaka dunia dengan celaka, celaka akhirat. Kalau sekarang orang itu berpikir sehat, maka celaka di akhirat itu lebih berat celaka di dalam di akhirat itu nampi, lebih sengsara, lebih nista, lebih mengerikan daripada hanya sekedar kita nggak punya duit di dunia, hanya sekedar kita nggak punya rumah di dunia. Betapa dahsyatnya dan betapa ngerinya kalau kita tidak memiliki rumah di akhirat. Kita tidak memiliki hunian di akhirat. Kan kita terlantar di akhirat. Allah al-afiyah. Inilah pendengar sekalian pandangan positif yang harus kita letakkan pada diri kita. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan pengabulan di antara doa-doa kita itu, jangan suudon dulu sama Allah Subhanahu wa taala Ya Allah, saya setiap hari minta kepadamu supaya anak saya sakit, kok malah engkau kasih? Eh, supaya anak saya sehat, engkau malah kasih penyakit. Ya Allah, saya setiap hari meminta kepadamu supaya saya itu punya duit, ya, kaya raya, kok malah engkau berikan kemiskinan? Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Perlu diketahui kalau seandainya doa kita yang kita minta, yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk menjadi simpanan kita, untuk menjadi apa? rekening abadi kita di akhirat sehingga kita masuk jannatun na'im mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala berkat simpenan doa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di akhirat kita untuk kepentingan akhirat kita wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha atau doa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk memalingkan keburukan takdir yang mau menimpa kita Allahu akbar di dalam suatu ilmu Allah bahwa kita mungkin bulan Agustus atau bulan Juli atau bulan Maret kita kena musibah. Mungkin rumah kita kebakar, mungkin kita kelindes truk, mungkin kita kena penyakit atau mungkin macam-macam mara bahaya yang mau menimpa kita. Lah kita terus berdoa dan berdoa Sementara doa kita serasa tidak dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah para pendengar sekalian, doa tersebut mungkin saja tidak dikabulkan oleh Allah, dipalingkan di dalam rangka untuk menolak mara bahaya yang mau menimpa kita, takdir buruk yang mau menimpa kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di awal tadi, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Walhasil, Qalu katanya sahabat, dan inilah yang harus kita katakan. Idzan nukfir. Kalau begitu kita perbanyak untuk berdoa ya Rasulullah. Qala Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak memberikan satu pengkabulan. Intinya eh, sebelum kita istirahat, sebelum kita uh, apa namanya? jeda sejenak, kita akan simpulkan bahwa seorang muslim tidak boleh patah semangat di dalam berdoa, patah arang di dalam berdoa, dan istijal berperilaku istijal. Artinya istijal itu apa? Dia mengatakan da'utu falam yustajab li doa. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi nampaknya tidak ada pengkabulan. Akhirnya dia meninggalkan doa. Dengan demikian, pendengar sekalian, kita tidak bisa banyak mengandalkan infak miliaran. Kita juga tidak bisa mengandalkan kita bisa mati terhormat di medan jihad. Kita juga tidak bisa mengandalkan bagaimana kita sekarang ini bisa menjadi orang soleh, hafal Al-Quran dan yang lainnya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang besar seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus soleh tapi yang bisa kita sekarang andalkan adalah doa. Mari kita hiasi hari-hari kita. Waktu-waktu kita, terutama saat-saat mustajab, nanti kita akan sampaikan saat-saat mustajab. Kita hiasi dengan doa, memohon kepada Allah. Seluruh hajat dunia akhirat, kebaikan untuk anak kita, keluarga kita, pokoknya kita minta Rabbana atina fid dunya hasana Bagaimana supaya dunia kita ini baik? Wa fil akhirati hasana Bagaimana akhirat kita ini baik? Wa qina benar dan bagaimana kita ini terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bisawab Baik, pendengar yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan rehat sejenak Jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة والذاكرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma Pendengar ujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bersama anda di frekuensi 756 kHz Radio Dawal Sunnah wa Jemaah. Dan bagi anda yang baru bergabung bersama kami pada kajian interaktif kita malam ini Pembahasan kitab kitab hadis yang terkumpul dalam kitab hadis ahkam Bulughul Maram bersama Al-Ustaz Zainal Abidin Al-Siyafidahullah Ta'ala dan kita lanjutkan kepada Ustaz Zainal kita persilakan. Fadhil Ustaz. <clears throat> Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tiba saatnya kita menjelaskan tentang syurutud doa dan adabnya. Agar doa kita yang kita panjatkan ini mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar doa kita tidak mendapatkan uh, hasil yang kosong, maka kita harus penuhi syarat-syarat dan adab-adabnya. Yang paling terpenting antara lain adalah al-ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita di dalam surat Ghafir ayat 14, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." maka berdoalah kalian secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala walau karihal kafirun walaupun orang-orang kafir itu membencinya tidak menyukainya karena kita tadi telah mendapatkan penjelasan ad-du'a huwal ibadah dan syarat ibadah itu ada doa yaitu al-ikhlas was maka doa juga harus kita lakukan didasari atas keikhlasan dan kebenaran. Tanpa itu maka doa kita akan kandas. Dan tidak kalah pentingnya pendengar sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah dikabulkan. Hendaknya kita menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil akli wal mashrabi wal malbas. Hal ini didekaskan oleh Rasulullah SAW. Zakara rajula yutilu safar. Rasul menyebutkan seorang ya yang panjang safarnya, yutilu safar. Secara zahir, orang itu kalau sudah safar itu kan doanya terkabulkan karena dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. As as ash'atha aghbar. Ini memberikan suatu kesan secara zahir orang zuhud. <clears throat> ya, Orang yang orang tersebut seperti ini sudah tidak memperhatikan urusan dunia, pakaiannya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan. <clears throat> Secara dohir menunjukkan kesuhutannya. Ya Yamuddu yadaihi ila sama mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit. Secara adab sudah dipenuhi. Di antaranya adab doa adalah raf'ul yadain Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia mengatakan dan mengulang-ulangi, Ya Allah, Ya Rabb. Tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakainya juga terdiri atau terbuat atau didapatkan dari barang-barang yang haram, dibeli dari harta yang haram Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna yustajabalahu lahu?" Bagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa anna yustajabalahu. lahu? Kemudian selanjutnya syarat di antara syarat berdoa yang tadi juga sudah saya singgung adalah adamul ajalah fil istijabah. Tidak tergesa-gesa di dalam menunggu pengkabulan yustajabu li ahadikum lam ya'jal kata Rasulullah insya kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan doa-doa di antara kalian selagi tidak tergesa-gesa dan yaqulu gambarannya tergesa-gesa da'utu falam yustajab li saya berdoa tetapi saya tidak mendapatkan tanda-tanda pengkabulan akhirnya meninggalkan doa as-su'alu bi'azmin wa raghbatin ber, ber, eh, bermohon atau meminta kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keseriusan tekad betul-betul minta <clears throat> jangan sampai permintaan tersebut eh, apa namanya permintaan orang-orang yang memang tidak punya semangat meminta contohnya idza da'a ahadukum kata Rasulullah fala yaqul jika di antara kalian berdoa, jangan sampai berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah kalau engkau mau. Ya Allah, ampuni saya kalau engkau mau. Ya Allah, berikanlah saya rezeki kalau engkau mau. Kalau enggak, ya sudah, terserah. Ini orang enggak punya tekad. yazimil mas'alah hendaknya kita itu bertekad untuk minta kepada Allah. Falyu'azzimir raghbah dan besarkan keinginan untuk meminta itu. فإن الله تعالى لا la لا ya'dumu alaihi شيء أعطاه الله الله tidak akan pernah menganggap besar segala sesuatu yang diberikan kepada hambanya. Walaupun hambanya menganggap sesuatu itu mustahil untuk diminta kepada Allah. Tidak ada, tidak ada. <clears throat> Jadi, tolong pendengar sekalian jangan sampai ada satu persepsi Allah tidak akan bakal bisa mengabulkan permintaan saya atau Allah tidak kuat mem mem memberikan per ini uh, eh, pengkabulan terhadap permintaan saya karena saking gedenya jangan-jangan Allah nggak bisa ngasih saya nauzubillah pokoknya fa Allah ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala la ya'dhumu alaihi syai'un a'tahu Allah a'tahu tidak pernah menganggap apa yang diberikan oleh manusia itu besar walaupun manusia menganggap sangat besar dan mustahil walaupun manusia menganggap mustahil nggak ada mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya nomor lima Syarat di antara syarat berdoa dan sekaligus ini adalah adab raf'ul yadaini inda du'a ilis sama. Mengangkat tangan ketika saat doa terutama di, di diangkat ke atas langit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah Taala Hayyun Karimun yastahi min abdihi ida rafa'a ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifran khaibain. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan lagi maha pemurah dan malu banget Allah Subhanahu wa taala kalau melihat seorang hambanya mengangkat kedua tangannya ke atas langit dibalikkan kosong tidak ada pengkabulan. Nggak mungkin. Dengan demikian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita coba mencari solusi hidup ini lewat doa, apapun bentuknya. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa diminta, eh, diselesaikan lewat doa. Apapun bisa diselesaikan lewat doa. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan suatu suatu keterbukaan. Inna Allah Ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha malu dan maha pemurah. Yastahyi min abdihi malu dari kepada hambanya. Idza rafa'a yadaihi ketika saat melihat hambanya menengadahkan tangan ke atas langit. <clears throat> dibalikkan kosong tanpa pengabulan itu nggak mungkin. Kemudian tidak di antara adab di antara beberapa adab doa adalah istiqbalul kiblah inda doa. Usahakan menghadap kiblat ketika berdoa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika berdoa itu mengutamakan menghadap kiblat. Di antaranya contoh Rasul pada saat berdoa pada eh, di Sofa dan Marwa. Rasulullah saw Alaihi Wasallam berdoa ketika wukuf di Arafah, ketika Rasulullah SAW berdoa indal masyaril haram di Musdalifah dan Rasulullah SAW ketika berdoa habis melempar jumroh baik jumroh besar, jumroh kecil dan jumroh sedang. Ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwa adab di antara adab berdoa adalah kita berdoa menghadap kiblat. Kemudian yang ketujuh al-bad'u bid-du'a ila nafsihi. Kita mulai berdoa itu untuk diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW idza dzakara ahadan fada'a lahu bada bi nafsihi. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyebut seseorang, kemudian ingin mendoakan orang tersebut, memulai dari dirinya sendiri. Contohnya kalau kita ingin mendoakan supaya harta dia berkah, ya kita berdoa Allahumma barik fi mali wa malahu. Ya Allah berkailah dalam harta saya dan harta dia. Wa fi auladi wa uladahu Di dalam harta saya, eh, anak-anak saya dan anak-anak mereka. Atau anak dia. Itu dianjurkan sekali Jangan sampai kita itu mendoakan orang lain sementara kita melupakan diri kita sendiri nggak didoakan. Ini namanya orang ngasih lilin orang dirinya sendiri dibakar kan gitu. Jangan. Kemudian syarat di antara syarat berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah dan ini juga sekaligus adab adalah kita ulangi minimal tiga kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a da'a thalathan Rasulullah sallallahu ketika berdoa itu berdoa dengan tiga kali wa idza sa'ala sa'ala sa'ala thalathan Rasulullah sallallahu kalau minta maka minta tiga kali juga kecuali kalau doa-doa zikir-zikir yang memang sudah dipaket oleh Rasulullah sekian kali sekian kali ya itu seperti dikir pada waktu pagi dan sore ya ada yang Rasul menyarankan sekali ah, Rasulullah SAW juga menyarankan ada yang tiga kali kalau itu sudah paket nggak bisa dua taati yang dimaksud di sini adalah doa doaul mutlak doa-doa yang mutlak tidak terikat oleh ritual-ritual tertentu yang telah ditetapkan secara khusus berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Termasuk di antara adab berdoa adalah kita mohon kepada Allah selalu tawassul dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ayat 180 walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik, maka doalah dengan nama-nama itu dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, kita lihat di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu selalu dibarengi atau diakhiri dengan tawassul bil asma'il husna di antaranya adalah Allahumma rabbas samawati sab'i atau bismillahilladzi la yadurru atau a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq atau lagi ada bismillahi bismillah bismillah a'udzu billahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir hampir-hampir doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Rasul di dalam hadisnya selalu ya diiring-iringi dengan tawassul bil, bil asma'il husna wa sifatihil ula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat uh, eh, ini logis karena Allah itu senang pujian dan senang dipuji, maka siapa yang rajin memuji Allah, maka Allah senang dan cinta, maka akhirnya permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalil bahwa Allah itu senang dipuji. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama, asnat, kama asnaita ala nafsik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senang dipuji dan senang pujian. Maka sampai memulai surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan secara implisit Allah itu senang dipuji. Dan seorang itu kalau sudah senang memuji dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, apa yang tidak dikabulkan, apa yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Selanjutnya ad-du'a bil afiyah usahakan minta kepada Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa waladi. Allahumma astur awrati wa rawati. Allahumma min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin wa shimali wa min fawqi wa udhubika min an utala min tahti. Dan juga Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ini semuanya permintaan al-afiyah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah terutama kepada pamannya ya Abbas ya Am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthirid du'a bil afiyah perbanyaklah kalian memohon doa al afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Kemudian yang terakhir eh, syarat atau ada berdoa adalah kita usahakan awali dengan as-salatu 'ala nabi kullu du'ain mahjubin hatta yusalla 'ala nabi kata Rasulullah SAW setiap doa itu akan terganjal setiap doa itu akan terhalang sehingga dibacakan atasnya solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini Hasan dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Inilah pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang kaitannya dengan tema yang kita usung tadi la yaruddu ad-du'a atau la yuraddu ad-du'a bainal adhani wal iqamah yang pertama jelas. Ad-da'watu la turad bainal adhani wal iqamah. Ini lafad yang diturunkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sementara di dalam Bulughul Maram Al-Hafidh Ibnu Hajar menurunkan dengan lafaz la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Itu nomor satu. Jadi jangan sampai Pendengar sekalian, azan habis dikumandangkan kita gunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh, apalagi untuk puji-pujian yang tidak jelas dalilnya. Kadang ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Jawa, lir-ilir, tombo hati. Kadang-kadang salawat-salawat bid'iyah dibaca antara adzan dan iqamah. Sementara kita hidupkan bid'ah, namun sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah kita matikan. Inilah yang dikatakan oleh Hasan ibnu Atiyah bahwa tidaklah ada suatu bid'ah yang hidup melainkan sunnah sepadan akan mati. Artinya bid'ah-bid'ah antara adzan dan qamah pujian-pujian yang diadakan oleh kalangan orang-orang awam membunuh sunnah ad-du'a bainal adzani wal iqamah yang sangat mustajab tersebut. Kan ini iman kan? Ini merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Atau kalau kita tidak berdoa, ada sunnah lagi yaitu sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ma baina kulli adhanaini sholatun Antara dua adhan itu ada sholat, maksudnya adhan wal iqama. Selah-selahnya antara adhan dan koma itu gunakan untuk sholat kalau tidak untuk doa. Inilah yang sunnah bukan yang diadakan oleh orang-orang awam, oleh orang-orang kampungan, sehingga apa yang telah diperbuat sudah capek, sudah pegel tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, amalan sedikit sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada boros nggak ada dalilnya. Ya, banyak tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah setiap malam terutama sepi, sepertiga terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya." Akan turun ke langit dunia, eh, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia Hina yabqa thuluthul lailil akhir Ketika malam sepertiga terakhir masih tersisa Fayaqulu dan Allah mengatakan Man yad'uni fa'astajiba lahu Siapa yang berdoa aku akan kabulkan Man yas'aluni fa'u'tiyahu Siapa yang minta aku akan beri Man yastaghfiruni fa'aghfiralahu Siapa yang minta ampun aku akan ampuni ini janji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga doa waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-du'a inda nuzulil karbi wal masaif. <coughs> doa pada saat turunnya musibah dan kesulitan. Jadi hadirin sekalian, eh, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang jangan sampai kita lewatkan saat-saat musibah menimpa kita. Saat-saat kita sakit, saat-saat kita mendapatkan ujian, itu bukan saatnya kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu doa kita sangat dikabulkan oleh Allah. Cuk lihat sekarang. Bagaimana Zannun Nabi Yusuf eh, Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan ujian berat ditelan oleh ikan. Dia memperbanyak La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu من zalimin. Nabi Yaqub alaihissalam dalam keadaan duka setiap hari karena berpisah dengan anaknya yang tercinta Nabi Yusuf alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang terjepit di dalam kuatiga tiga dalam keadaan dia kesulitan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa indal azan. Nanti kita akan bahas ya doa khusus ketika azan dan membaca solawat dan yang lainnya insya Allah hadis yang terakhir nanti kita akan bahas. Jadi insya Allah sekali lagi kita akan bertemu tentang masalah azan ini habis ini eh, kita akan berpindah membaca syurutus eh, eh membahas tentang masalah syurutus sholah insya Allah. Nah pada saat azan, pada saat apa namanya jihadul a'da. Di dalam hadis Rasulullah SAW, isnatani la turaddani ada dua hal yang tidak pernah ditolak. Au qallama turaddan. Sangat-sangat sekecil untuk ditolak. Indan nidai ketika azan sedang dikumandangkan. Wa indal ba'si. Dan ketika sedang perang tempur jihad hina yalhamu ba'duhum ba'dha ketika perang sedang berkecamuk pada saat itu doa-doa kaum muslimin doa mujahidin mereka yang terjun di medan perang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara waktu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa dua inda sujudi fi shalah doa pada saat sujud di salat karena Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jal wa huwa sajidun. Saat-saat yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Fa doa, du'a, maka perbanyaklah kalian berdoa dan di dalam hadis Rasulullah SAW fa'ammas sujudu fa'ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum adapun ketika sujud perbanyaklah doa karena itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir at-tahri doa yaumal kita mencari waktu yang paling mustajab pada hari Jumat karena Rasulullah mengatakan inna fil jumu'ati la sa'atan لا يوافقها مسلم يسأل الله فيه خيرا إلا أعطاه الله إياه Sesungguhnya di hari Jumat itu ada satu saat tidaklah ada seorang mukmin pas kebetulan pada saat itu minta suatu kepada Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Nah, adapun orang-orang yang sangat dikabulkan doanya oleh Allah di antaranya adalah orang yang dalam keadaan terjepit orang yang dalam keadaan terpaksa, orang yang dalam keadaan uh, apa ya, dalam keadaan susah. Kemudian yang kedua orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu sangat sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah doanya orang puasa, doanya orang musafir dan doanya orang tua kepada anaknya. Dan doanya orang mukmin pada saat keja di kejauhan, pada saat tidak tidak ada di tempat, ya tidak tidak berhadapan maksudnya mungkin yang satunya di Jakarta, yang satunya di Sumatera, atau satunya di Surabaya, yang satunya mungkin di Mekah. Pada saat berjauhan ini dianjurkan oleh Allah berdoa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza da'watul mar'il muslim mustajabun li akhihi ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya dikabulkan pada saat dia berada di kejauhan inda ra'sihi malakun muwakkal di kepalanya itu ada malaikat yang telah dikerahkan oleh Allah kullama da'a li akhi bi khairin setiap berdoa kebaikan untuk saudaranya qala al malak amin walaka bimithli dzalika malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengan itu. Dan yang terakhir adalah doa pada saat kita itu senang. Saat susah itu juga dikabulkan, saat senang ternyata juga dikabulkan. Maka dalam hadis Rasulullah, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifuka fi syiddah. Ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah pada saat senang, Allah akan kenal kamu pada saat susah. Man sarrau ayyastajiballahu law inda syadaid wal karbi. Barang siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah pada saat-saat susahnya, pada saat-saat sulitnya, fal yukthiri du'a fir rakha, hendaknya memperbanyak doa pada saat senangnya. Inilah pendengar sekalian yang bisa kita tekankan, tegaskan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal Awalina, wal musari'in fid du'a dan orang yang paling menjadikan waktu-waktu mustajab dan pada waktunya wak, pada umumnya waktu-waktu yang ada itu dihiasin dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong sebelum kita ngeluh kepada manusia. Sebelum kita curhat sama manusia, sebelum kita mengatakan ini dan itu kepada manusia, Ayo kita mengeluh kepada Allah, curhat kepada Allah, munajah kepada Allah, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Katanya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, orang yang paling bahagia adalah orang yang mengadukan urusan dirinya dan urusan makhluk kepada Khalik yaitu Allah. Bukan manusia paling celaka yaitu manusia yang mengadukan Allah kepada makhluknya. Na'udzubillah. ya. Demikian insyaallah kita buka tanya jawab bagi para pendengar sekalian. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa didiskusikan dan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk eh, sesi selanjutnya kita buka lain interaktif bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita ini tentang doa atau yang berkaitan dengan hukum-hukum doa ini Anda silahkan menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan untuk tiga penelpon pertama akan kita angkat sekali lagi di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Taib, dengan siapa di mana? Dengan Eko di Rawalumbu. Taib, silahkan akhi. Ya, Barakulahikum fikum. Nah. Ya, waalaikumsalam. Ah. Agak keras, Mas. Ya Ana pernah dengar kalau tidak salah katanya ya. juga di waktu makbul doa itu adalah ketika saat hujan turun yang iya, pertama. Iya, betul, betul. Nah, ini maksudnya hujan turun yang pertama itu apakah setelah kemarau, hujan pertama kali atau ya ketika hujan turun kadang ada jedahnya berhenti terus turun ya, lagi gitu. Ya, itu ya. bagaimana penjelasan, Ustaz? Ya, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Ya, intinya berdasarkan umumnya Uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam burika fi ummati fi bukuriha Allah memberkahi umat ini pada waktu awal perginya, pada waktu paginya. Dan berarti di sini hujan juga di awal hujannya setiap hujan, ya di awalnya itu, umpamanya sekarang uh, jam pagi ini sampai 9 nggak hujan eh jam 10 hujan nah jam 10 itu lah setelah di sana nanti kadang hujan kadang enggak itu sudah tidak awal hujan lagi itu maksudnya. Dan tidak hanya di awal kemarunya saja. Ya. Jadi setiap awal hujan setiap hari itu ada barokahnya. Dan di antara juga air yang barokah adalah yang turun dari langit. Dan masya Allah berkali-kali Allah menyebutkan air yang datang dari langit itu Bahkan wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Bukan anzala minas sama'. Dan bahkan Rasul eh, Allah menambahi tahura, suci. Dengan demikian eh, kita dianjurkan berdoa dan semua itu mutirna bi rahmatillah kita diberikan hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian eh, Eko di Rawalumbu kita angkat kembali. Silakan bagi para pendengar roja di lantasan 0218236543 bersama Al Ustaz Zainal Abidin Asi Fidahullah taala. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ustaz. Afwan dengan siapa di mana? Uh, sama Mualim. Uh, di mana? Di mana mas? Di Jakarta Utara. Ya silakan mas. Eh, Ustaz uh, tadi dijelasin tentang yeah. ada pada berdoa kan mm -mm. salah satunya mengangkat tangan. Yeah. Iya. Cara keifanya, keifanya bagaimana uh, pasnya gimana apakah menggabungkan kedua tangan sejajar dan dada atau di atas kepala. Yeah, yeah, yeah. Uh, yang kedua nih uh, bisa pertanyaan kedua bisa, bisa nggak Ustaz? Mm silakan. Yang kedua ini tentang apakah di kan sunatul fitro kan di antaranya kan bulu ketiak, bulu kemaluan dan yang lainnya. Ya. Apakah di tempat-tempat seperti itu memang tempatnya jin atau gimana? Apakah ada penjelasannya atau ya. Hmm, ya, Mm-hmm. Ya, cukup ya. Ya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam. Ya. Saya sebelum sebelum kita jawab Ustaz mungkin hmm. saya tambahkan berkenaan dengan pertanyaan pertama juga begitu banyak dari pesan singkat. Yeah tentang sunnahnya mengangkat tangan dan uh, di tempat-tempat mana sajakah yang merupakan sunnah mengangkat tangan sehingga kita bisa mengikuti Rasulullah sesuai dengan uh, hadis yang sahih saja jazakallahu khair. Taib. Perlu diketahui bahwa uh, mengangkat tangan itu penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin begini mengangkat tangan itu disunahkan secara umum di dalam doa-doa mutlak ya alias doa mutlak itu, eh, doa itu ada dua macam doa ul mutlak sama doa muqayyad apa yang dimaksud doa mutlak yaitu doa bebas yang tidak terikat oleh ritual tertentu, ibadah tertentu, waktu tertentu. Pokoknya sekarang silahkan berdoa kapan saja dan mintanya juga tidak ada permintaan secara harus ini harus itu. Silahkan minta apa saja tentang kebaikan dunia dan akhirat. Maka pada saat ini berlakulah hadis Rasulullah tadi, "Inna Allah hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifran khaibain." dan juga hadis Muslim yang Rasulullah menceritakan orang mengangkat tangan tinggi-tinggi tadi. Nah, sekarang doa yang kedua yaitu doa muqayyad. Alias terikat contoh doa di sekitar eh, pada saat tawaf umpamanya. Doa setelah sholat. Doa setelah apa namanya eh, pada saat oh, di, di sofa atau di marwah atau doa pada saat tidur. Nah doa-doa seperti ini kita tidak boleh eh, ngarang sendiri baca bacaan-bacaan ngawur. Harus mengikuti petunjuk Rasul dan begitu juga masalah ngangkatnya. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Contohnya doa ketika kunut nazilah. Contoh lagi doa ketika istisqa. Contoh lagi doa Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat uh, apa namanya uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, istisqa di sholat Jumat umpamanya. Tetapi sekarang ada doa yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak memberikan contoh. Nah ini, nah ini ada ikhtilaf di antara ulama. Apakah kita ngangkat atau tidak? kalau tidak ada mengandung unsur doanya, maka tidak perlu mengangkat. Contoh aja, doa setelah wudhu. Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Asyadu an la ilaha illa, asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah nggak ada yang angkat tangan. Allahumma ja'alni kalau seandainya ini Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin lah kalau ada unsur doanya seperti ini silahkan kita mengangkat tangan tidak juga nggak apa-apa contoh juga uh, ketika kita membaca doa ba'dal adhan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ini kita juga dibolehkan mengangkat tangan, tapi tidak bersifat lazim seperti lazimnya pada waktu istisqa, alias boleh tidak, boleh iya. Inilah masalah doa mengangkat tangan. Jadi saya ulangi lagi. Kalau doanya tersebut mutlak bebas, umpamanya saya sekarang Masya Allah habis kajian ini mendengarkan salah satu saudara kita atau teman kita sakit. Ya udah, saya doakan sambil mengangkat tangan. Boleh. Ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, berikanlah jalan keluar dari uh, penyembuhan dia dan yang lainnya. Boleh dia uh, kita mengangkat tangan. Atau masya Allah kita mendengarkan uh, berita bahwa family kita atau ini sedang mencari lowongan kerja atau sedang tes ujian, kita berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan dia di dalam ujiannya supaya lulus. Kita ngangkat tangan boleh. Ini namanya doa mutlak. Ya. Adapun doa yang sekarang ini muqayyad tadi, kalau Rasul mencontohkan mengangkat tangan, kita mengangkat tangan seperti istisqa, kunut dan yang lainnya. Kalau tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan kecuali kalau memang teknya itu berdoa seperti Allahumma rabbah di da'wati tamah, ini dibolehkan untuk mengangkat tangan tetapi juga tidak juga enggak apa-apa. <clears throat> ini penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Nah sekarang selanjutnya soal masalah yang terkait dengan caranya. Cara itu kalau istisqo itu bisa ngangkat tangan tinggi-tinggi atau telapak tangan kita kita hadapkan ke bawah yang dalamnya. Yaitu caranya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menafsiri hadis yang tadi ya as-as akhbar tadi, yutilu safar tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian ada lagi uh, yang kita uh, apa namanya lakukan kita sejajar kita letakkan di bawah muka kita, ya. Tapi nggak dempet banget, kita tidak rapatkan banget atau ke bawahnya lagi dibolehkan. Tetapi kalau doa meletakkan telapak tangan di atas e, apa lutut itu nggak ada. Itu orang cara doa orang males itu. Mosok mosok minta doanya dilet eh tangannya diletakkan di di apa namanya eh, lutut itu orang nggak punya adab itu, ya. Makanya ini cara-cara berdoa yang telah diajarkan oleh uh, beberapa ulama salaf di dalam mengangkat tangan, cara mengangkat tangan dan itu semua diambil dari tata cara yang mereka lihat ya e, tabiin melihat sahabat, sahabat melihat Rasulullah seperti itu pelaksanaannya ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Dan pertanyaan yang kedua tentang sunnah-sunnah fitrah atau adakah ya. penjelasan hikmah? Ya nggak ada kalau di apa namanya rambut itu ada malaikat atau ada jinnya nggak ada. Intinya itu harus dipotong itu aja ya. Allah Kita akan berikan kesempatan kembali satu penelpon bagi para pendengar uja. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Taip, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Supriyono di Halimun Ustaz. Tanya, silakan. Ya, Selamat Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Di antara yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, sangat gamblang sekali Ustaz ya. Mm -hmm. Cuma ya yang masih sedikit sulit untuk saya sendiri lakukan gitu Ustaz. Iya, iya. Tiga Ustaz yaitu tidak tergesa-gesa. Ah, uh, uh, betul ini. Kebanyakan ini nggak nggak antum aja, hampir semua <laughs> orang mas, masya Allah. Ya. Eh, bagaimana Kiai Ustaz supaya kita tuh dalam berdoa itu tidak tergesa-gesa untuk yeah. Iya. dikabulkan oleh Allah. Mm -hmm. nah, terima kasih untuk yeah. Iya, uh, ah. Assalamualaikum yeah. Iya, Memang betul uh, pendengar sekalian kita itu antara Allah Subhanahu wa taala ini kapan mengabulkan kita dengan kapan kita capek itu manusia ketidaksabarannya di situ. Kadang-kadang Allah, uh, manusia mengatur Allah. Aduh, kayaknya Allah nggak nggak nggak ngasih deh sama kita. Nah ini nggak benar. Makanya di antara kiat-kiatnya gini, satu, camkan Bapak, Ibu sekalian, Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kan nggak ada jeleknya sepanjang hidup kita ibadah. Dan ibadah itu kalau di, seandainya diterima oleh Allah kan dapat pahala. Taruhlah nggak dikabulkan oleh Allah. Doa huwal ibadah. Kita yakin bahwa doa itu ibadah. Loh apa jeleknya? saya ibadah sepanjang hidup, terus berdoa. Salah seandainya, seandainya ya, taruhlah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ibadah dengan baik, dengan benar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu apa jeleknya orang ibadah sepanjang hidup? Oh, kita juga sudah sholat terus. Juga nggak pernah bosen. Kita juga sudah ngaji terus. Kenapa? Doa itu kadang-kadang ada tawar-menawar yang sangat pelit. Jadi tawar-menawarnya sangat pelit kayaknya mulut saya ini capek banget kalau seandainya sekarang Allah cuman ngasih segini atau Allah nggak ngasih dan yang lainnya subhanallah subhanallah inilah gaya-gaya orang yang pertama pelit yang suka ngatur Allah subhanahu wa taala Allah adalah al-alim maha tahu kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah dari sisi nampaknya Tadi sudah diketa, kita jelaskan, imma dikabulkan kontan diberi duit kasih duit, minta duit kasih duit. Minta rumah dikasih rumah atau disimpan di akhirat karena menurut ilmunya Allah kalau kita ini nggak dapat simpenan doa ini akhirat kita ini ngeblong nggak dapat loh ditahan oleh Allah lah ketika dibuat untuk menolak keburukan yang mau menimpa kita yaitu azab, bencana, qadar yang buruk. Makanya Rasul katakan la yaruddul qadar ila doa. Lah kiat yang kedua. Ini yang kita harus pentingkan. Ini ini ingat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apa ruginya kita itu ingat Allah? Bukankah kita itu ketika berdoa nyambung sama Allah, rohani kita, hati kita. Dan ketika kita sekarang ingat terus sama Allah, ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Apa enggak senang hati kita itu tenang, tentram? Ya Allah, sekarang setelah saya itu takut ini, takut itu, ketika kita panjatkan doa kepada Allah, Lu ganti ya Allah, engkau masih ada. Ini uh, masih ada yang kuat, masih ada yang bisa membantu saya, masih ada yang bisa menolong saya. Allahu Akbar. Inilah merupakan suatu kekuatan seorang muslim. Dalam keadaan susah apapun, sulit apapun, seorang muslim itu kuat bukan karena dirinya tapi dikuatkan oleh Allah. La haula la quwata illa billah. Bukankah suatu ketentraman sendiri kalau kita seperti itu prinsipnya ala bidikrillah tatmainul qulub. Makanya kata uh, kata ulama yang ahli uh, apa namanya hikmah mengingat manusia itu menyap, membikin capek hati, tapi ingat Allah bikin tentram hati. Coba ingat manusia, bawaannya kesel. Ah, ingat ini, aduh utang gak bayar. Ah, ingat ini, ah suka ngomong kasar. Ingat ini, ah suka ini. Wah ini suka riba. Ingat manusia, bikin capek hati. Tapi ingat Allah, bikin tentram hati. Nah, sekarang apa ruginya kita berdoa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah ini ya. Kiat yang ketiga Bapak ini Ibu yang dirahmati oleh Allah supaya kita ini nggak bosan berdoa, terus berdoa. Ketahuilah bahwa seorang muslim itu tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Bisa saja ketika saya sholat, bisa saja sepertiga terakhir malam, bisa saja waktu ini, waktu itu. Makanya kita ratain semua, kita doa setiap hari. Ya, setiap hari. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat di titik-titik ketika saat kita itu berdoa. Dan selanjutnya ya penanya yang dirahmati Allah kemudian pendengar semua. Perlu diketahui ini terakhir sebetulnya banyak kiat-kiatnya. Bahwa pada saat kita itu berdoa, pada saat itu kita berarti munajat. Pada saat itu kita berarti mengadu, pada saat itu kita berarti nyambung sama Allah. Ketika saat kita sibukkan pengaduan kita kepada Allah, kita tidak akan sibuk ngadu sama manusia. Lah mendingan kita ngadu sama Allah daripada ngadu sama manusia. Nah, tapi kalau kita sibukkan, nggak doa tapi ngadu sono sini, ngeluh sana sini, ya Allah sudah nggak ngasih, nggak memberikan solusi, capek, nggak dapat jawaban. Kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Selanjutnya ya. akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ya, silakan. Berkenaan dengan syubhat dalam berdoa, Iya, iya, ah, iya. Saudara-saudara kita di eh, sebagian besar di daerah Jawa, ya. masih enggan untuk berdoa secara sendiri karena uh, menganggap jiwa-jiwa kami ini masih kotor sehingga mereka bertawasul dengan orang-orang yang sudah mati bahkan disebutkan oleh penanya di sini uh, birokrasi spiritual Ustaz. Jadi yeah. lewat broker orang-orang yeah. mati dan mereka berdoa <laughs> kepada para mayit ini. Dan yeah. Iya. Siapa yang perlu disalahkan atau uh, mengapa uh, fenomena ini terjadi Ustaz? Jazakallah khair. Uh, pendengar sekalian, inilah sistem broker di dalam berdoa ya. Jadi maklar dan beberapa maklar yang paling favorit itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini uh, broker paling nomor satu di dalam masalah uh, proses doa berdoa. Terus kemudian ada lagi Syekh Saman, itu juga termasuk broker kelas kakap gitu ya. Dan kalau di Indonesia, di Jawa terutama, broker yang cukup lumayan terkenal adalah Wali Songo. Nah ini merupakan suatu kondisi yang sangat memilukan. Iya. Kenapa? Karena pertama Allah mengatakan ud'uni astajib lakum langsung, nggak pakai perantara. Kemudian yang keduanya, Allah itu maha kuat, maha bisa, maha mengabulkan. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Kata mereka begitu kalau berdoa ngujubkan itu. Dan begini kalau sekarang kita berlakukan tawasul, ini yang kuat bukan Allah tapi yang kita gunakan tawasul. Contoh aja ada orang yang tawasul dengan uh, mungkin uh, Maulana Hasanuddin atau uh, Wali Songo atau mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Saman. Akhirnya seakan-akan Allah ketika ingin mengabulkan doa tersebut ngontak dulu ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Assalamualaikum Dir, gimana Dir? Ini dikabulkan enggak Dir? Kan repot ini nanti jadinya atau izin kepada Syekh eh, apa namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel Sunan Giri. Lah ini nanti yang kuat yang hebat itu siapa? Seakan-akan Allah tidak bisa mengkabulkan fulan-fulan itu kalau belum mendapatkan izin, belum mendapatkan apa namanya eh, apa ya istilahnya eh, MOU dari broker itu belum membuka pintu kan gitu. Nah inilah suatu uh, hal yang sangat disayangkan. Ini berdasarkan akal, akalnya begini yang jalan. Sementara nas nggak digunakan. Saya kan makhluk kotor betul. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan makhluk suci. Ya layak dong yang suci ketemu yang bersih. Allah bersih, Abdul Qadir Jailani bersih, saya kotor. Makanya saya wakilkan. Pertama kebersihan kalau seandainya betul Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya dan membalas beberapa kebaikan beliau. Kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani difonis oleh Allah masuk surga, kalau seandainya nasibnya muncul di dalam alam kubur, dan kalau seandainya betul dia itu makhluk bersih, kebersihan beliau untuk dirinya sendiri bukan nular, bukan berentet, bukan sekarang ini harus memberikan satu imbas ke orang lain karena wa alaisa insani illa Tidaklah manusia itu kecuali dibalas oleh usahanya sendiri. Kebersihan, kesolehan, ketakwaan, dan keimanan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kan kepada Fatimah, Fati, ya Fatimah, salini min mali abiki ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta orang tuamu, sesuka hati dirimu aku tapi tidak bisa memberikan jaminan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala Loh ini Nabi Muhammad aja nggak bisa jamin Fatima, Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani jamin orang Jawa nggak ada hubungan apa-apa. Loh ini loh tolong dipikirkan makanya mari kita cari masing-masing dengan usaha sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Baik, satu pesan ya. singkat kembali kita angkat. Ya, ya, ya. Berkenaan dengan uh, waktu diijabahkannya doa antara azan dan iqamat. Ya. Banyak pertanyaan dari akhwat, bagaimana keadaannya kaum muslimah yang mereka sholat di rumah ketika mendengar azan namun tidak mendengarkan qamat? Apakah tetap disyariatkan atau uh, keutamaan doa ini tetap ada buat mereka jasa khair. uh, buat akhwat ya. Akhwat bagi sekarang ini uh, yang hadir ke masjid insyaallah. Adapun yang di rumah dikira-kirakan aja intinya kira-kira antara adzan dan komat itu biasanya berapa. Itu aja bagi mereka-mereka yang sholat di rumah. Insya Allah mendapatkan fadilah itu. Ya, Allah a'lam. Tapi itu mungkin satu pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu yang ada hmm. dan kita uh, kesimpulan terakhir Zat, dari yeah. kajian kita foto. Uh, eh, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Dari hadis Anas bin Malik yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah dan juga Syekh Nasruddin Al-Albani memberikan suatu dorongan kuat kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat beliau rahmatnya untuk nyambung dan untuk terus memberikan bantuan-bantuan kepada hambanya lewat doa. Makanya jangan sampai remehkan berdoa. Jangan sampai patah arang berdoa. Jangan sampai kita sekarang ini eh, apa namanya memutuskan diri kita sendiri kebaikan kita di sini dengan mengatakan ah doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah doa bisa melakukan suatu yang dianggap mustahil oleh usaha manusia. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.